Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma Wahai Rasulullah, apa tujuh perkara yang membinasakan tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Asyirku billahi." Syirik kepada Allah. Ini yang pertama. Wasihru dan sihir ini yang kedua. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ini yang ketiga. Wa aklur riba dan makan riba. Ini yang keempat. Wa aklu malil yatim yang kelima makan harta anak yatim. Wattawalli yaumaz Yang keenam lari dari medan pertempuran ketika dua pasukan telah saling berhadapan yaitu pasukan Islam dan pasukan kafir. Yang ketujuh, waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat menuduh berzina wanita baik-baik yang beriman kepada Allah dan tidak tahu menahu dengan perbuatan zina tersebut. Inilah tujuh dosa besar yang pernah diperingatkan secara khusus oleh Nabi kita yang mulia, Nabi yang penyayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas beberapa faidah yang terdapat di dalam hadis ini demikian pula telah kita bahas dosa besar yang pertama yaitu dosa yang terbesar yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat syirik ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan dosa besar dari tujuh dosa besar yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini yaitu yang kedua sihir namun sebelumnya jemaah sekalian perlu saya ingatkan hendaklah kita senantiasa ber, menjauhi semua perbuatan dosa yang besar maupun yang kecil dan tidak boleh kita meremehkan dosa sekecil apapun karena dosa itu apabila diremehkan justru menjadi besar sebab meremehkan dosa adalah dosa besar karena pada hakikatnya orang yang meremehkan dosa berarti meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menasehati kita janganlah kamu lihat besar atau kecilnya satu perbuatan dosa melainkan lihat kepada siapa kamu berbuat dosa yaitu kepada Allah Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha kuat yang telah menciptakan kita yang senantiasa memberikan rizki kepada kita dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan dan juga jamaah sekalian barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjalankan perintah-perintah Allah maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jumu'atu ila al jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza kaba'ir salat yang lima waktu salat Jumat sampai Jumat berikutnya dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu dengan syarat dosa besar dijauhi. Jadi ibadah yang kita lakukan sehari-hari disertai dengan menjauhi dosa besar, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ampunan kepada kita. Ya. Terlebih lagi apabila kita senantiasa mengiringi dengan taubat dan istighfar dengan memenuhi syarat-syarat taubat dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar memohon ampun kepada Allah lebih dari 100 kali per hari. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa dosa beliau telah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi sebagai teladan kepada umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar lebih dari 100 kali setiap hari. Maka tentunya kita yang lebih patut dengan banyaknya dosa-dosa yang kita kerjakan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di hari kiamat orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah akan berbahagia ketika dia mendapati pada catatan amalannya terdapat banyak istighfar. Sampai-sampai dikatakan para ulama, zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah Sedangkan doa yang paling afdal adalah astaghfirullah Karena kalimat la ilaha illallah Menghilangkan Pangkal kesyirikan Melenyapkan dosa terbesar yaitu dosa syirik Sampai ke akar-akarnya Sedangkan istighfar Menghilangkan cabang-cabangnya Yaitu semua perbuatan-perbuatan dosa. Baik. Ini yang perlu kita ingatkan pentingnya kita menjauhi dosa-dosa besar agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Dan apabila kita terjerumus di dalam perbuatan dosa, hendaklah kita segera bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan juga harus kita yakini dan kita pahami dengan baik sesungguhnya hamba Allah yang terbaik bukanlah yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali tetapi hamba Allah yang terbaik adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah tabaraka wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan tentang sifat orang-orang yang bertakwa penghuni surga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba وَلَمْ Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Ini adalah pengabaran dari Allah tentang sifat orang-orang yang bertakwa penghuni surga. Apabila mereka melakukan satu perbuatan keji, atau menzolimi diri-diri mereka maka mereka segera mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka kerjakan dan memang tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah dan mereka kata Allah tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu dalam keadaan mereka sudah tahu jadi inilah perbedaannya orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa dalam melakukan dosa. Orang yang bertakwa itu mungkin saja terjerumus dalam dosa. Seorang ahlu sunnah itu bukan malaikat. Seorang ahlu sunnah, seorang pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dia bukan malaikat, masih manusia biasa juga. Mungkin saja dia terjerumus dalam dosa. Tetapi bedanya kalau orang yang sesat atau orang yang tidak bertakwa apabila dia terjerumus dalam dosa dia kemudian tenggelam dalam dosa tersebut dia kemudian terus-menerus melakukan dosa bahkan tidak jarang mereka menikmati dosa tersebut ini lebih berbahaya kalau orang yang terjerumus dalam dosa kemudian hatinya resah hatinya merasa tidak enak, tidak nyaman itu tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Tapi kalau dia malah merasa enjoy-enjoy aja, merasa nikmat, ini bahaya besar. Kalau sudah seperti ini. Ini menandakan sangat kurang keimanannya kepada Allah. Kalau dia masih merasa tidak nyaman, masih merasa sangat bersalah, menunjukkan keimanan. Dan yang lebih parah lagi, orang yang bangga. Dia melakukan dosa, dia melakukan dosa kemudian dia bangga dengan dosanya. Tidak jarang dia ceritakan dengan penuh kebanggaan. Bahkan bisa jadi orang lain tidak tahu malah kemudian menjadi tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minal majanah termasuk orang yang gila. Orang lain gak tahu perbuatan dosanya tapi dia ceritakan dengan penuh kebanggaan. Yang lebih parah lagi, orang yang mengajak pada perbuatan dosa tersebut. Ini hati-hati. Jangan sampai perbuatan dosa yang kita lakukan mengajak orang lain baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Karena kalau kita lakukan terang-terangan, walaupun kita nggak ingin mengajak, itu sama saja mengajak orang. Ya, Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, dosa itu bisa menjadi dosa jariah, dosa yang akan terus mengalir. Ini bahayanya kalau kita lakukan dosa terang-terangan. Apalagi memang sengaja mengajak orang berbuat dosa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada perbuatan kesesatan, perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Subhanallah, bahaya sekali. Ya, Apalagi di era internet, di era medsos seperti sekarang. Habis berbuat dosa di upload, di upload ke internet, dibanggakan di Facebook. Secara tidak langsung dia memberi contoh kepada orang lain. Kemudian orang lain mengikuti, maka dia mendapatkan dosa yang akan terus mengalir. Walaupun dia sudah mati, dosanya terus mengalir. Ya. Semakin banyak orang yang mengikutinya, atau semakin banyak orang yang berbuat dosa karena dia, semakin banyak pula dosanya. Termasuk yang perlu kita ingatkan, yang sering mendapatkan dosa seperti ini adalah kaum wanita. Kaum wanita yang membuka auratnya. Kemudian mode berpakaiannya dilihat oleh wanita lain. Maka semakin banyak orang yang mengikuti mode berpakaiannya itu semakin banyak dosanya. Atau Auratnya dilihat oleh kaum lelaki. Dirinya dilihat oleh kaum lelaki. Semakin banyak laki-laki yang melihatnya, semakin banyak dosanya. Jadi, jangan main-main ini. Wanita berjalan di jalan, membuka aurat, laki-laki melihatnya, laki-laki itu mendapatkan dosa. Semakin banyak yang melihatnya, semakin banyak dosanya. Karena dia menyebabkan orang lain berbuat dosa. Apalagi kalau dia upload di internet. Masukin di Facebook, seluruh dunia bisa melihat. Subhanallah. Jadi hati-hati. Kadang dosanya kecil atau sedang bisa menjadi besar karena berefek kepada orang lain. Iya. Maka perlu kita mengenal dosa-dosa besar untuk kita jauhi agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Dan sekali lagi yang lebih afdol adalah semua perbuatan dosa kita iringi dengan taubat dan istighfar dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Baik. Sekarang kita akan masuk dosa besar yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini yaitu as-sihru, sihir. Apa itu sihir? Sihir itu secara bahasa adalah ibaratun an kulli syai'in khafiya sababuhu wa wa Sihir itu adalah sebuah kata yang mengibaratkan tentang sesuatu yang sebabnya tersembunyi atau halus ya atau tidak terlihat samar itu arti sihir secara bahasa makanya makan tengah malam di saat sepi itu disebut makan makan apa makan sahur ya. Al-Asya ada Isya ya. Kalau Al-Asya Namanya juga Al-Asya berdekatan dengan Isya ya. Makan sahur Dan waktu itu disebut waktu sahur Karena tersembunyi Ya Makanya ibadah di saat-saat itu lebih afdol Ibadah-ibadah sunnah lebih afdol Demikian pula itu adalah waktu yang paling afdol untuk berdoa Waktu sahur Menjelang waktu subuh Karena nilai keikhlasannya lebih besar Sebab tersembunyi waktunya Orang pada tidur kebanyakan Baik Itu maknanya secara bahasa Adapun secara istilah Dikatakan oleh Imam Ibn Qudamah Rahimahullah Sebagaimana dalam kitabnya Al-Mughni juz ke-12 halaman 299. Yang dimaksud dengan sihir itu adalah azaim waruqa. Bacaan-bacaan dan mantra-mantra. Wa uqadun dan buhul-buhul. Bacaan-bacaan, mantra-mantra atau jampi-jampi dan buhul-buhul. Tu'athiru fil abdan yang dapat memberikan pengaruh kepada tubuh tubuh orang yang disihir tentunya dengan izin Allah wal kulub demikian pula mempengaruhi hati fayumridu wa yaqtul pengaruhnya itu bisa dalam bentuk membuat sakit sakit pada anggota badan ataupun sakit di dalam hati ya sakit dalam hati misalkan ketakutan ya sakit psikis ketakutan kesedihan yang mendalam dan yang semisalnya wayaktul bahkan bisa membunuh tentunya itu terjadi dengan izin Allah ya wayufarrik bainal mar'i wa zawjihi wa ahad az-zawjain an sahibihi dan juga dapat memisahkan antara dua orang yang saling mencintai atau menyebabkan perceraian. Atau sebaliknya, yang tadinya tidak suka atau bahkan saling benci dengan sihir bisa saling menyukai. Itu pengaruh sihir. ya Dan ulama seluruhnya sepakat sihir itu adalah nyata. Sesuatu yang ada bukan khayalan. Ya bukan cerita di film saja. Ya, dan film-film sihir itu mengandung kesyirikan. Mengandung kesyirikan dan banyak yang apa namanya? bertentangan dengan ayat. Ya, seperti sudah dijelaskan uh, oleh sebagian penulis tentang film apa itu nah, judulnya itu yang anak-anak itu. Ada yang tahu? Ah, helikopter. Oh bukan Harry Potter ya itu ada sebagian penulis telah menjelaskan itu adalah film yang mengandung syirik. Ya. Yang mengandung syirik dan sihir. Baik. Jadi dengan izin Allah itu bisa terjadi dan ulama sepakat itu nyata. Kenapa jemaah sekalian saya perlu mengatakan ulama sepakat? Karena ada sebagian golongan, golongan sesat atau ahlul bid'ah yang mengingkari adanya sihir yaitu golongan Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah itu di abad modern ini namanya banyak. Di antaranya di Indonesia namanya JIL. Ya. Jaringan jaringan apa? <laughs> ya. Jaringan itulah. Baik. Itu contoh. Mereka mendewakan akal, menuhankan akal mereka maka mereka mengingkari keberadaan sihir dan juga mengingkari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan beliau pernah tersihir. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang tersihir itu tidak menunjukkan berarti imannya lemah tidak. Walaupun mungkin saja orang kena sihir karena memang imannya lemah, tapi nggak selalu seperti itu. Justru bisa jadi dia kena sihir karena imannya kuat maka cobaannya pun berat. Seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari hadis-hadisnya sahih terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Sebagian mereka mengingkari hadis-hadis tersebut padahal hadis-hadisnya itu sahih. Ya. Siapa yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam? seorang Yahudi. Dan memang orang Yahudilah yang apa namanya uh, banyak melakukan sihir. Ya, makanya film-film tukang sihir itu banyak yang mereka buat karena mereka memang penyihir turun temurun. Bahkan mereka yang menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi perlu kita pahami ulama sepakat akan keberadaan sihir sebagaimana disebutkan oleh Al-Qarafi di dalam Al-Furu juz keempat halaman 149. Ya. Demikian pula disebutkan oleh Al-Wazir Ibnu Hubairah di dalam Al-Ifsah juz kedua halaman 226. Ini penting penyebutan adanya ijma ulama, kesepakatan ulama bahwasannya uh, eh, sihir itu sesuatu yang nyata, bukan cerita dongeng, bukan sekedar hayalan melainkan sesuatu yang nyata. Namun harus kita yakin tukang sihir itu sedikit pun tidak bisa membahayakan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita lihat satu ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang sihir, sebuah ayat yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Kalau siapa yang punya mushaf bisa sambil dilihat. Bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat ke 102 dan juga ayat setelahnya 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala mulki Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Jadi setan membacakan mantra-mantra sihir dan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini berbicara tentang Yahudi, para penyihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan setelah sebelumnya mereka mengatakan bahwa Sulaiman mengerjakan sihir. Ini dahsyat Yahudi. Mereka mengerjakan sihir dan mereka menuduh Nabi Sulaiman yang mengerjakan sihir maka Allah membantah mereka wama kafar sulaimanu walakinna asyayatin kafaru yuallimuna an-nasa dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tidak melakukan sihir. Makanya beliau tidak kafir. Karena dia mengajarkan sihir kepada manusia. Dan manusia yang diajarkan sihir itu, dia juga sudah kafir. Makanya ulama menjelaskan, yang mengajarkan dan belajar sihir dia sudah kafir. Apalagi yang mempraktekan sihir tersebut. Semuanya kafir. Maka kalau ada ilmu yang tidak bermanfaat, ini contohnya. Bukan hanya tidak bermanfaat, tapi membahayakan diri kita. Ilmu yang tidak boleh dipelajari, ilmu sihir. Ada juga ilmu yang lain, ya, yang nggak boleh dipelajari. Seperti apa? Ilmu filsafat. Itu terlarang di dalam Islam atau sering disebut ilmu kalam, Iya. Ilmul kalam. Dan itu lebih berbahaya daripada sihir. Ya. Kadang lebih berbahaya daripada sihir. Baik. Jadi nggak boleh mempelajari sihir. Mempelajari, mengajarkan atau mempraktekannya. Kemudian kata Allah, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Dan mereka mempelajari apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil atau Babilonia yaitu malaikat yang bernama Harut dan Marut. Wa yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata dua malaikat ini atau kata Allah sebelumnya dan kedua malaikat tersebut tidaklah mengajarkan sihir kepada manusia sampai mereka berdua mengatakan terlebih dahulu kami ini hanyalah ujian maka janganlah kamu kafir maksudnya kamu jangan belajar sihir dijelaskan para ulama ahli tafsir ini adalah dua malaikat yang Allah utus ke muka bumi untuk menguji manusia dengan ilmu sihir Siapa yang belajar dia kafir, siapa yang tidak belajar maka dia tidak kafir. Makanya dua malaikat ini berkata, innama nahnu fitnatum fala takfur kamu kami ini hanyalah ujian bagimu maka janganlah kamu kafir maksudnya janganlah kamu mempelajari sihir fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi maka mereka pun belajar dari keduanya yaitu kedua malaikat tersebut yang Allah turun untuk menguji manusia sebuah sihir yang dapat memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, seorang suami dengan istrinya. Jadi, ini disebutkan dalam Al-Quran, sihir yang dapat menyebabkan perceraian. Kemudian Allah menegaskan, وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Dan mereka, yaitu para tukang sihir itu, tidak dapat menimpakan satu bahaya apapun kecuali dengan izin Allah. Maka ini penegasan dari Allah. Itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin dari Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali Allah menghendakinya. Tidak ada sebutir pasir pun yang bergeser atau seuntai daun yang runtuh dari sebuah pohon melainkan itu dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan kita melainkan itu dengan izin Allah. Ya, seluruh yang terjadi di muka bumi ini, baiknya maupun buruknya dengan kehendak Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la Kemudian Allah mengatakan, mereka mempelajari sihir yang sebenarnya membahayakan mereka tidak memberi manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah tahu apa yang mereka tukar itu mengakibatkan mereka di akhirat kelak tidak mendapatkan bagian. Maksudnya apa? Mereka tukar kitab Allah dengan sihir. Maka kata Allah, mereka di akhirat kelak tidak mendapatkan bagian. Ini juga merupakan dalil yang menunjukkan mereka itu sudah kafir. Sebab di akhirat kelak mereka tidak dapat bagian apa-apa melainkan neraka. Kemudian kata Allah, "Wala sama ma anfusahum law kanu ya'malun." Wala bi'sa ma Dan sungguh jelek apa yang mereka lakukan tersebut atau yang mereka tukar tersebut. Mereka tukar kitab Allah dengan sihir. Sungguh jelek apa yang mereka tukar untuk diri mereka tersebut andaikan mereka mengetahuinya. Iya. Kemudian kata Allah, "Walau annahum amanu wattaqau." Andai saja mereka beriman dan bertakwa, ini juga dalil yang menunjukkan mereka itu sudah kafir, tidak lagi beriman. Ini pada ayat selanjutnya, ayat 103. Andaikan mereka beriman dan bertakwa, artinya mereka sudah tidak beriman dan bertakwa lagi karena melakukan sihir. Maka kata Allah, kalau saja mereka beriman dan bertakwa, yaitu tidak melakukan sihir, lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun maka sungguh balasan dari Allah lebih baik bagi mereka andai saja mereka mengetahuinya baik jadi jamaah sekalian uh, surat al-baqarah ayat 102 sampai 103 di antara dalil yang menjelaskan kepada kita kekafiran para tukang sihir iya Kemudian juga dijelaskan dalam surat Toha ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Tidak akan beruntung tukang sihir itu tatkala dia datang, yaitu dia mendatangkan sihirnya. Dikatakan tidak beruntung. Ini menunjukkan dia itu sudah kafir, sehingga dia tidak akan meraih keberuntungan apapun. Jamaah sekalian, ayat yang mulia ini juga menunjukkan kafirnya tukang sihir. Kemudian, ulama menjelaskan, sihir itu ada dua macam. Sihir itu ada dua macam. Jadi, sudah jelas bagi kita, sihir itu adalah kekufuran. Nah, sekarang kita ingin mengetahui jenis-jenis sihir. Iya. Tapi sebelumnya, perlu kita tegaskan kembali juga, Orang yang melakukan sihir itu mesti melakukan syirik. Makanya sihir itu sebetulnya bagian dari syirik juga. Hanya saja Rasulullah SAW sudah menyebutkan syirik, setelah itu menyebutkan sihir untuk mengingatkan kita bahayanya. Kenapa sihir termasuk syirik? Karena orang yang melakukan sihir itu tidak mungkin dia bisa melakukannya kecuali dengan bantuan setan. Dan untuk mendapatkan pertolongan setan, dia harus melakukan terlebih dahulu segala macam kesyirikan. Dia harus mendekatkan diri kepada setan tersebut. Dia harus memberikan sesajen, dia harus berdoa kepadanya dan semua itu adalah syirik. Bahkan setan memerintahkan dia melakukan kekafiran seperti menghinakan Al-Qur'an, menginjak-injak Al-Qur'an atau sholat tanpa berwudu Demikian seterusnya. Maka semakin kafir dan semakin musyrik tukang sihir itu makin banyak setan yang membantunya. Ya. Nah, ulama menjelaskan sihir itu terbagi dua. Ada sihir hakiki dan ada sihir takhyili. Apa yang dimaksud sihir hakiki? Maksudnya adalah sihir yang terjadi secara hakikat. Adapun yang kedua, sihir takhayuli hanyalah sihir pengkhayalan. Secara hakikat tidak terjadi. Hanya saja mata kita yang ditipu. Atau kita semacam dihipnotis antara sadar dan tidak seakan-akan terjadi padahal tidak terjadi. Baik. Ini dua macam sihir. Nah, sihir yang pertama itulah yang seringkali bisa membunuh, membuat sakit, ya, dan lain sebagainya. Adapun sihir yang kedua hanyalah tipuan mata kadang untuk menakut-nakuti saja. Ya. Contohnya apa? Tipuan mata itu. Merubah sulap termasuk kalau dia menggunakan apa namanya? bantuan syaitan. Iya. Contoh yang sering terjadi adalah merubah satu bentuk zat ke bentuk yang lain. Contohnya apa? yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun ketika mereka menyihir tali temali menjadi ular. Pada hakikatnya mereka tidak melakukan itu. Melainkan mata orang-orang yang hadir itu yang disihir. Seakan-akan jadi ular padahal tidak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Toha ayat ke-66. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dikhayalkan kepada beliau yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam dari sihir mereka seakan-akan tali temali itu bergerak demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 116 saharu ayunan nas wastarhabuhum mereka menyihir mata-mata manusia dan menakut-nakuti ya jadi itu cuman sihir khayalan, tidak terjadi secara hakiki. Bahkan jamaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat tukang sihir itu tidak bisa merubah satu zat menjadi bentuk yang lain. Ya. Misalkan daun-daun dikumpulkan di sihir menjadi duit. Ya. Itu nggak mungkin terjadi, mustahil. Nggak mungkin terjadi. Itu sepakat para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau juz kedua halaman 47. Sepakat ulama tukang sihir tidak bisa merubah hakikat. Contoh lain. Ada tukang sihir menyembelih orang kemudian dipisahkan kepalanya lalu disatukan kembali. Ini mustahil terjadi Mustahil terjadi. Itu hanya tipuan mata. Mata kita yang ditipu. Iya. Makanya pernah terjadi seperti yang disebutkan Imam Al-Bukhari dalam tarikh beliau dari Abu Uthman Al-Hindi. Kana indal walid rajulun Abu Fadabaha insanan wa abana ra'sahu fa'ajibna fa'aada ra'sahu Dahulu kata beliau di depan Al-Walid. Al-Walid adalah pemimpin di masa itu. Ada seorang penyihir yang melakukan atraksi. Dia menyembeli seseorang, kemudian dia pisahkan kepalanya, lalu dia satukan kembali. Maka kami pun terheran-heran kok bisa terjadi. Faja'a Jundub Al-Azdi Lalu datang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Jundub Al-Azdi radhiyallahu anhu faqatalahu. Lalu sahabat ini memenggal leher tukang sihir tersebut ternyata dia mati beneran. Ya, dia nggak mampu menyatukan kepalanya sendiri. Ya. Ini sahabat ini ingin membuktikan tukang sihir ini penipu. Maka langsung dia praktekan ke tukang sihir ini dipisah kepalanya dari badannya, ternyata dia mati dan tidak bisa menyatukan kepalanya sendiri. Iya. Jadi itu semuanya permainan setan. Tidak benar-benar terjadi. Manusia dikutuk jadi apa? Jadi kodok. Ya. Itu nggak mungkin terjadi, mustahil. Mustahil terjadi. Iya. Oleh karena mas kalian betapa bahayanya sihir ini sehingga hukumannya sangat berat dalam syariat Islam yaitu hukuman mati seperti kisah sahabat tadi dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda haddus sahir dorbatun bisaif hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang diberikan hukuman mati Bahkan disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah, beliau berkata, kata "Kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin." Umar bin Khattab mengeluarkan perintah ketika beliau menjabat, maka beliau mengeluarkan perintah, "Bunuhlah setiap penyihir laki-laki maupun perempuan." Maka kata tabi'in ini, Bajalah bin Abadah, Faqatalna thalatha sawahir. Ketika itu kami membunuh tiga orang tukang sihir. Demikian pula telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang telah menyihirnya. Dan juga sahih dari Jundub, demikian pula dari Utsman bin Affan dan dari Umar bin Abdul Aziz mereka memerintahkan hukuman mati terhadap tukang sihir. Tetapi hukuman ini hanyalah diterapkan oleh pemerintah, ya, bukan masyarakat. Hukuman-hukuman pidana, hukuman-hukuman fisik itu hanyalah diterapkan oleh pemerintah, tidak boleh diterapkan oleh masyarakat. Masyarakat tugasnya hanyalah uh, memberi nasihat, mendakwahkan. ya. Betapa bahayanya sihir sehingga berat hukumannya dalam Islam. Dan hukuman mati menunjukkan bahwa itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran dan kesyirikan sehingga patut diberikan hukuman mati. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sekarang bagaimana solusi menghadapi para tukang sihir ini. Karena ini musuh. Musuh umat manusia. Musuh orang-orang yang beriman, musuh umat Islam. Tukang sihir itu luar biasa. Dahsyat pengaruhnya. Bisa di tengah-tengah umat manusia. Iya. Dan memunculkan berbagai macam kemudaratan. Memunculkan berbagai macam kemudaratan. Dahsyat kerusakan yang mereka lakukan di tengah-tengah umat manusia. Makanya mereka diberikan hukuman yang keras oleh pemerintah. Dan wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka. Untuk mendakwahi mereka. Dan juga kita berusaha untuk membentengi diri jangan sampai terkena sihir. Ya. Kalau begitu, Bagaimana tuntunan syariat untuk mencegah agar jangan sampai kita terkena sihir dan juga bagaimana caranya mengobati orang yang kena sihir. Insya Allah saya akan uh, jelaskan secara ringkas dari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala yang berjudul Risalah fi Hukmi Sihri wal Kahanah risalah tentang hukum sihir dan perdukunan wama yata'allaku biha dan yang terkait dengannya. Baik. Beliau menjelaskan untuk pencegahan sihir adalah dengan membentengi diri kita dengan bacaan-bacaan zikir yang sesuai dengan syariat atau doa-doa dan lafaz-lafaz yang di ajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, beliau sebutkan di antara bacaan-bacaan tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Setiap selesai sholat wajib. Iya. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Itu dibaca setelah kita membaca zikir-zikir yang disyariatkan setelah salam. Ya. Kemudian yang kedua juga membaca setelah sholat subuh. Ya. Jadi kalau selain sholat subuh dibaca satu kali. Namun setelah sholat subuh dibaca masing-masing tiga kali. Demikian pula di awal malam setelah sholat maghrib juga dibaca tiga kali. Jadi ini dibaca tiga kali. Pada selain subuh dan maghrib, yaitu zuhur, asar, dan isya dibaca satu kali. Baik, itu termasuk dalam zikir pagi dan petang. Atau bisa juga dibaca ba'da asar tiga kali. Iya. Juga membaca tiga surat ini sebanyak tiga kali sebelum tidur, kemudian ditiup ke tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau dengan dua tangan kita. Ya. Cuman cara membacanya beda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ketika habis sholat atau pada zikir pagi petang itu kita baca al-ikhlas tiga kali, ya kan? kemudian Al-Falak tiga kali, kemudian An-Nas tiga kali. Adapun yang ini sebelum tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas satu-satu kali. Kemudian diulang sampai tiga kali. Dipaham ya perbedaannya? Baik. Nah, sebelum tidur itu dibaca kedua tangan, diarahkan kedua tangan, kemudian ditiup kedua tangan kita lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa kita jangkau. Iya. Kemudian yang berikutnya membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di awal malam. Yaitu ayat 285 dan 286. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian juga membaca ta'awud meminta perlindungan kepada Allah di pagi hari dan petang hari. Demikian pula ketika mendatangi satu tempat. Tempat mana saja, di rumah atau di luar rumah. Apabila kita mendatangi suatu tempat, maka dianjurkan untuk membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan. Allah maha mampu melindungi kita karena semua keburukan itu Allah yang menciptakan. Ya. Jadi baca ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca ini, ketika dia mendatangi satu tempat, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Gak ada satupun. Apakah itu sihir atau gangguan jin ataupun gangguan binatang buas ataupun manusia yang jahat sama sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Iya. Baik. Demikian pula membaca di hari tiga kali dan sore hari tiga kali zikir yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. fil ardi wala fis sama' wa alim. Tiga kali di pagi hari dan tiga kali di sore hari dengan menyebut nama Allah yang bersama dengan namanya tidak ada satupun yang membahayakan sesuatu di langit maupun di bumi dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui inilah secara ringkas doa-doa dan zikir-zikir serta bacaan-bacaan untuk membentengi diri kita dari gangguan syaitan maka dengan sebab itu insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan Allah itu semuanya sebab Allah yang melindungi kita dan apa yang kita sebutkan tadi semuanya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Baik. Kemudian ada sebab yang lain juga yang dapat membentengi kita dari sihir. Tujuh butir korma ajwa. Ya, memakan tujuh butir korma ajwa di pagi hari. Karena disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang makan di pagi hari tujuh butir kurma ajwah, yaitu kurma ajwah Madinah maka tidak ada satu racun ataupun sihir yang membahayakannya. Ya. Tapi jangan coba minum racun ya. ya. Karena minum racun hukumnya haram. Ya, haram minum racun. Jadi barang siapa yang memakan tujuh butir korma ajwa Medina di waktu pagi hari maka tidak ada satu racun dan sihir yang bisa membahayakannya. Di antara hikmah hadis ini adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita keagungan dan kebesarannya dan bahwasannya sihir itu lemah, racun itu tidak bisa bekerja, tidak bisa memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala.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 Itu orang yang bertanya dan percaya. Apalagi si dukun itu sendiri. Iya. Jadi sama-sama kafir. Yang minta jasa dukun dan dukun itu sendiri sama-sama kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, "La tusyrik billahi wa in kutta Janganlah kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dicincang-cincang ataupun dibakar. Ya. Jadi walaupun harus mati, nggak boleh pergi ke dukun atau tukang sihir. Ya. Walaupun nggak sembuh-sembuh, sabar. Dan penyakit bagi seorang mukmin hakikatnya adalah kenikmatan. Karena dengan sebab itu dosa-dosanya diampuni dan dia mendapatkan pahala kesabaran juga derajatnya diangkat dan dengan sebab itu pula bisa menjadikan azabnya di akhirat itu digantikan dengan uh, siksa atau penderitaan yang dia rasakan ketika di dunia. Jadi hakikat penyakit bagi seorang mukmin itu nikmat sebetulnya. Iya. Dan juga jemaah sekalian, kenapa kita nggak boleh ke tukang sihir atau ke dukun? walaupun sakit parah karena penderitaan kita di dunia ini paling tinggi adalah mati. Setelah itu sudah selesai. Tapi kalau kita melakukan syirik, maka akan berlanjut penderitaan yang lebih dahsyat, azab yang lebih keras dari semua penderitaan yang pernah kita rasakan di dunia, yaitu azab kubur. Dan lebih keras lagi azab di hari kebangkitan dan lebih dahsyat lagi azab neraka. Mana yang kita pilih? sabar sesaat walaupun menderita ataukah kita harus menghadapi azab yang keras dan kita nggak mampu bersabar nggak mampu kita bersabar tapi harus kita hadapi naudzubillah jadi lebih baik kita sabar di kehidupan dunia ini baik dan Allah tidak akan memberikan kita satu beban yang tidak sanggup kita hadapi itu ingat selalu ya jangan berpikir untuk bunuh diri Jangan berpikir untuk menyekutukan Allah Karena Allah nggak akan berikan kita beban Sesuatu yang nggak mampu kita hadapi Baik Jadi ini bagian terakhir insyaAllah ta'ala Tentang pengobatan sihir Pengobatan sihir adalah dengan cara dirukyah rukyah yang sesuai dengan syariat. Rukyah dengan rukyah yang sesuai dengan syariat. Rukyah sebelum kita sebutkan bacaan-bacaan rukyahnya perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Rukyah yang sesuai syariat itu harus terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita meyakini rukyah itu hanyalah sebab dan Allah yang menyembuhkan. Makanya hati kita jangan berharap kepada kemampuan kita atau jangan bergantung kepada kemampuan kita merukyah. Kita nggak punya kemampuan apa-apa selain merukyah. Ya, ada sebagian tukang rukyah dia pikir dia sudah punya ilmu khusus seperti Naruto yang bisa mengeluarkan setan. Ya. Ini salah besar. Dia cuma sebab. Allah yang memiliki kemampuan yang untuk mengalahkan syaitan tersebut. Gak ada kita punya ilmu apapun. Ilmu untuk mengeluarkan jin, atau menyembelih jin, atau mengunci jin. Itu semua permainan jin yang menipu kita. Baik. Ini yang kedua. Kita yakin itu hanya sebab. Allah yang menyembuhkan. Jadi andaikan kita merukia orang, yang lebih utama daripada merukyah, jelaskan kepadanya. Ini hanya sebab, pengobatan itu hanya sebab. Allah yang menyembuhkan agar hatinya tidak bergantung kepada orang yang merukyah melainkan. yang ketiga, tidak boleh mengandung kemungkaran. Dan kemungkaran itu ada tiga macam. Apakah itu kesyirikan, ataupun bid'ah, ataupun kemaksiatan. Iya. Inilah tiga syarat rukyah. Baik. Untuk pengobatan sihir, Syekh Ibn Bas rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam risalah beliau Hendaklah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang terdapat dalam hadis yang sahih Di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW merukyah keluarga beliau atau sahabat beliau dengan membacakan Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la يغادر saqama. Wahai Allah Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakit ini. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ini yang pertama. Doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW ketika merukyah. Demikian pula dalam riwayat Muslim, malaikat Jibril alaihissalam ketika meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca Bismillahi arqik min kulli syai'i yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arqik Ini doa-doa pendeknya, insyaallah kita hafalkan. Bismillahi arqiq dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu min kulli syai'in yu'dhik dari segala sesuatu yang menyakitimu min syarri kulli nafsin au aini hasidin dari setiap kejelekan jiwa atau mata yang hasad Allahu yashfik bismillahi arqik Allah yang menyembuhkanmu dengan nama Allah aku meruqyahmu kalau kita baca makna doa ini ruqyah itu umum sifatnya dari segala sesuatu yang menyakitimu artinya semua penyakit apa saja bisa disembuhkan dengan izin Allah dengan rukyah. Ya. Hanya saja untuk sihir ini lebih dahsyat lagi. Iya. Kemudian Syekh rahimahullah taala juga menjelaskan dan termasuk pengobatan sihir yang bermanfaat khususnya bagi pasangan suami istri yang tidak bisa berhubungan badan karena terkena sihir. Ini ya, subhanallah, ini sihir sampai seperti ini, ya. Menyebabkan suami istri nggak bisa berhubungan badan. Mungkin kalau mereka berjauhan, pingin ketemu. Setelah ketemu, jadi nggak apa namanya nggak nafsu begitu, karena pengaruh sihir. Maka Syekh menjelaskan untuk menghilangkan sihir ini adalah dengan menumbuk tujuh lembar daun bidara hijau. Kemudian larutkan dalam air yang mencukupi untuk mandi. Kemudian bacakan rukyah. Setelah itu minum tiga tegukan dan sisanya digunakan untuk mandi. Ya, dan cara seperti ini hendaklah dilakukan beberapa kali sampai hilang sihir tersebut. Ya. Adapun di antara rukyah yang hendaklah dibacakan di antaranya adalah ayat kursi. Kemudian surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas dan juga ayat-ayat tentang sihir. Ayat-ayat tentang sihir pertama surat Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Ayat-ayat tentang sihir. Surat Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Ini berbicara tentang tukang sihir Nabi Musa alaihissalam. Ya, eh, maksudnya tukang sihir Firaun. Ya, yang melawan Nabi Musa alaihissalam dan mereka kelak masuk Islam. Mereka kelak beriman kepada Musa. Kemudian surat Yunus ayat ke-79 sampai 82. Surat Yunus ayat 79 sampai 82. Kemudian surat Toha ayat 65 sampai 69. Ini tiga tempat dalam beberapa ayat yang berbicara tentang sihir. Surat Al-A'raf, surat Yunus, dan surat Toha. Iya dan semuanya berbicara tentang tukang sihir Firaun. Baik. Inilah yang dibacakan. Dan seluruh ayat Al-Qur'an boleh digunakan untuk meruqyah. Hanya saja yang paling afdol adalah surat Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi. Kemudian Al-Ikhlas, al falaq dan An-Nas. Iya. Bahkan Al-Fatihah itu Salah satu namanya adalah rukyah. Karena ketika seorang sahabat merukyah pemimpin satu kampung karena digigit oleh binatang berbisa. Pemimpin kampung ini digigit oleh binatang berbisa hanya dibacakan Al-Fatihah oleh seorang sahabat seketika itu juga sembuh. Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Wa mayudrika annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu itu adalah ruqyah? Makanya salah satu nama surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Baik. Kemudian yang terakhir, kata Syekh Ibnu Bas rahimahullah, berusaha mencari buhul-buhul sihir itu dan menghancurkannya. Ya. Sebagaimana uh, para sahabat dahulu mengangkat buhul untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah sumur lalu dihancurkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, inilah uh, solusi untuk menghadapi tukang sihir dengan pencegahan dan pengobatan. Iya. Andai tidak ada solusi lain, tetap saja tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hanya sebab. Artinya sebab itu bisa saja Allah menyembuhkan bisa saja tidak. Terserah Allah. Iya. Sama dengan kita minum obat. Kalau Allah sudah mau menakdirkan sembuh, maka sembuh. Kalau tidak, maka tidak. Bahkan bisa jadi sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini tidak sembuh. Iya. Namun sekali lagi, hakikat penyakit bagi seorang muslim adalah kenikmatan. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa para nabi itu bergembira ketika ditimpa musibah sebagaimana kalian bergembira ketika mendapatkan nikmat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling keras tertimpa bala, tertimpa musibah, tertimpa rasa sakit adalah para nabi. Kemudian yang imannya di bawahnya, kemudian yang di bawahnya lagi dan seterusnya. Makin ke bawah makin kurang balak yang tertimpa padanya. Jadi hendaklah bersabar ketika ditimpa satu musibah termasuk musibah terkena sihir. Allahul musta'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Sebentar ada ikhwan duluan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apabila sihir itu didapatkan dengan cara dimasukkan jin ya oleh orang lain ke tubuh seseorang tanpa dia menyadari tanpa dia memintanya ya dan ketika dia sudah mengetahui itu adalah sihir maka dia harus berusaha untuk berlepas diri darinya. Ya. Dia harus berusaha untuk berlepas diri darinya. Ini kan sudah jelas dia nggak belajar sihir. Dia dimasukkan sihir itu tanpa keinginannya, bahkan tanpa dia sadari. Iya. Yang dia harus sihir tersebut membuangnya kalau memungkinkan untuk dibuang Misalkan ada jimat-jimat yang dengan sebab itu dia bisa melakukan sihir, maka buang semua jimat tersebut. Bakar semuanya. Iya. Kalau jinnya ada dalam tubuhnya, keluarkan mereka. Perintahkan mereka keluar. Berikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah agar takut kepada Allah. Ajak mereka beriman, masuk Islam supaya masuk surga. Kalau mereka tidak mau keluar, maka minta doa kepada Allah untuk mengeluarkan mereka. Berdoa kepada Allah. Ya, dan bacakan kepada mereka ayat-ayat rukyah agar mereka keluar. Iya. Kalau mereka tidak keluar juga, itu bukan satu masalah baginya. Yang penting dia tobat. Yang penting dia mengingkari. Iya. Kalau mereka nggak mau keluar, justru dia mendapatkan pahala karena mereka berbuat zalim kepadanya. Bisa jadi di akhirat kelak para jin yang menyakitinya tersebut masuk dalam tubuhnya tanpa keinginannya, itu adalah kezaliman. Maka mereka akan menanggung dosa-dosa orang yang mereka zalimi. Atau kalau mereka melakukan kebaikan, pahala mereka akan diambil oleh orang yang mereka zalimi. Ya. Ini bahayanya perbuatan jin yang suka mengganggu manusia maka ditimpakan kepada mereka. Ya. Yang penting adalah dia tidak mempergunakan sihir tersebut dan tidak memanfaatkan uh, jin yang ada di dalam tubuhnya. Itu yang paling penting. Ya. Dan insya Allah kalau orang itu menuntut ilmu dan menguatkan keimanan, jin itu akan lari sendiri. Ya, akan lari sendiri insya Allah. Wallahu alam. Mungkin ibu-ibu dulu tadi Pak ya, yang duluan. <laughs> Silakan Bu. Baik. Gejala gangguan sihir. Saya belum mengetahui di dalam Al-Quran atau As-Sunnah penjelasan tentang gejala gangguan sihir. Hanya saja menurut pengalaman, orang yang kena sihir itu Eh, seringkali suka aneh-aneh. Suka aneh-aneh. Ya. Suka terjadi aneh-aneh. Tidak ada secara khusus menjelaskan gejala uh, sihir dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali yang aneh yang terjadi. Ya. Misalkan tidur ketika setiap kali dia beribadah selalu tertidur. Ketika apa namanya belum melakukan ibadah, belum mulai ibadah, kayaknya seger-seger aja. Tidur cukup, istirahat cukup. Ketika mulai beribadah tertidur. Ya. Contohnya di majelis ilmu tertidur. <laughs> ya. Perlu dicurigai. Jangan-jangan. Ini kan hal yang aneh. Istirahat sudah cukup, ya ya antuk. nah ini dan ini hanya gejala ciri-ciri dan bukan kepastian ya bukan kepastian ya hanya perkiraan saja jadi nggak usah takut <laughs> perkiraan saja hanya sesuatu yang mungkin terjadi kenapa karena setan itu kan dia pingin kita malas beramal soleh beramal soleh ya yeah. Di antaranya itu. Yang mungkin yang paling parah orang kesurupan itu dia berbicara tanpa dia sadari. Dia bertindak tanpa dia sadari. Nah ini, ini gejala sihir. Dan juga bisa saja seseorang ditimpa satu penyakit yang mungkin Penyakit itu secara medis penyakit yang masuk akal. Bisa saja itu sebabnya adalah sihir. Iya. Nah ini. Dan yang paling penting adalah membentengi diri dan mengobati. Membentengi diri dan mengobati. Iya. Jadi itu hanya berdasarkan pengalaman saja ada hal-hal yang aneh terjadi. Ya. Terjadi hal-hal yang aneh. Baik. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi yang kedua? Oh ya. Bagaimana menemukan buhul? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan berdoa kepadanya agar ditunjukkan di mana buhul tersebut. Iya. Ini cara yang paling baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah melalui malaikat. Iya. Mungkin saja kita berdoa kepada Allah kemudian kita diberitahukan melalui mimpi di mana tempat buhul tersebut atau dengan pertolongan Allah tukang sihirnya mengaku karena kita berdoa kepada Allah maka dengan pertolongannya tukang sihirnya kemudian mengaku ini buhul saya simpan di sini. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua, kalau sudah tahu siapa tukang sihirnya, tanyakan aja di mana buhulnya. Dan yang paling utama, memberi nasihat kepadanya supaya dia taubat. Dan jangan sekali-kali bertanya kepada setannya. Kalau misalnya setan itu uh, berbicara melalui orang yang keserupan, jangan sekali-kali bertanya kepadanya. Iya. Baik. Jadi benar-benar kita butuh pertolongan Allah dalam kondisi seperti ini. Berdoa kepada Allah, insya Allah akan ditunjukkan. Iya. Dan bisa saja seseorang itu sembuh dari sihir tanpa harus dia menemukan buhulnya. Bisa saja. Iya. Hanya menemukan buhul dan menghancurkannya itu adalah salah satu sebab saja. Salah satu sebab sihirnya itu uh, akan hilang. Baik. Yang ketiga tentang apa? ain. Itu bukan sihir. Itu adalah uh, tabiat atau satu ketetapan Allah, takdir Allah dan itu bukan termasuk iya. Nabi SAW bersabda al-ainu haq. Adanya penyakit ain itu benar-benar nyata. Dan bukan termasuk sihir. Penyakit lain karena bukan karena sihir. Dan itu terjadi pada dua keadaan. Yang pertama, apabila seseorang memandang orang lain dengan pandangan hasad. Hasad. Hasad karena dia diberikan nikmat. Ya. Apakah pada fisiknya atau pada hartanya atau pada keluarganya? Makanya hasad ini dosa yang sangat besar. Iya. Orang yang hasad itu karena saudaranya mendapatkan nikmat, seakan-akan dia mau memprotes Allah. Kenapa Allah berikan nikmat kepadanya? Saya tidak. Ini dosa besar. Ini sifat orang-orang Yahudi juga. Iya. Kemudian yang kedua, sebaliknya pandangan takjub. Ya. Karena melihat kenikmatan pada saudara kita, kita kemudian takjub. Masya Allah, ya. Kawanku ini ganteng banget, misalkan. Ya. Makanya seringkali anak kecil, seringkali anak kecil itu terkena penyakit ain. Karena anak kecil pada umumnya kan imut-imut. Ya, sehingga orang senang melihat, takjub melihat anak itu. Tidak lama kena uh, penyakit ain. Atau pada hartanya atau kenikmatan yang lain. Oleh karena itu, ada solusinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kalian melihat kenikmatan pada saudaranya, hendaklah dia mendoakan keberkahan yaitu dengan membaca apa? Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Karena kalau pingsan, hampir mati. Kemudian Nabi saw marah besar dan bersabda, mengapa seorang dari kalian membunuh saudaranya? Coba dikatakan sebagai pembunuh. Ini dosa besar, bahaya. Jadi uh, pencegahnya adalah kita katakan kepadanya barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Iya. Baik. Jadi Ain itu beda dengan sihir. Hanya saja pengobatannya bisa jadi sama dengan dirukyah. Sampai-sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la rukyah ini untuk penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Ini rukyah yang paling bagus, paling bermanfaat. Iya, paling mujarab. Jadi bisa dengan dirukyah. Ada juga cara yaitu minta orang yang melihat kalau bukan penyakit air dia untuk berwudhu. Kemudian sisa air wudhunya itu disiramkan kepada orang yang sakit. Ya, itu cara yang kedua. Dan itu semuanya adalah sebab yang menyembuhkan adalah Allah. Baik. Demikian pula mencegah penyakit air dengan doa-doa. Seperti doa untuk anak kita ini penting sekali untuk kita baca. U'idhuka bi kalimatillahi tamati min kulli syaitani wahamatin, hamatin wa min kulli ainin lamatin. Aku memperlindungkan engkau kepada Allah dari setiap setan dan binatang bisa dan mata yang de Oh ya. Yeah. Siapapun yang bisa menyaksikan jin karena Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu yarakum huwa wa qabilahu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu itu dan bangsanya yaitu bangsa jin melihatkan dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka iya itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Ini ayat menunjukkan kepada kita setan itu tidak bisa dilihat oleh seseorang. Iya. Hanya saja bisa terjadi orang itu disihir oleh setan, disihir oleh syaitan atau setan mengganggunya sehingga membuat dia bisa melihat setan tetapi bukan dalam bentuk asli melainkan dia menyamar iya itu mungkin saja terjadi iya jadi ada kemungkinan besar orang yang bisa melihat setan-setan itu sementara orang lain nggak bisa lihat dia diganggu oleh syaitan. Dia diganggu oleh syaitan. Iya. Dan sedikit pun itu bukan kelebihan, malah kekurangan. Ya, jadi jangan merasa punya ilmu khusus diberikan kelebihan oleh Allah gitu. Punya indera keenam. Ya. Tidak ada dalam Islam apa namanya indera keenam itu. Kenapa? apa ketujuh sih? Hah? Lupa saya. Intinya nggak ada kelebihan khusus pada diri seseorang. Sangat mungkin itu adalah gangguan syaitan. Itu adalah gangguan syaitan kepadanya. Pada umumnya itu yang terjadi. Karena dia diganggu syaitan sehingga dia bisa melihat setan-setan yang lain. Itu pun bukan dalam bentuk aslinya. Adapun bentuk aslinya tidak terlihat sama sekali. Yang paling penting adalah dia bertakwa kepada Allah dan bermuhasabah, bertobat kepada Allah. Barangkali ada kemaksiatan, dosa-dosa yang dia kerjakan sehingga dengan mudah syaitan dapat mempermainkan dirinya. Itu yang paling penting. Iya. Demikian wallahu alam. Silakan Pak. Itu termasuk sihir. Termasuk sihir. memindahkan penyakit dari satu zat ke zat yang lain itu termasuk permainan sihir. Kenapa? Karena itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Nggak bisa dijelaskan. Dan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya ada ayat Al-Quran dibacakan setelah dibacakan ayat itu uh, penyakitnya pindah ke kambing atau ke orang lain iya dan itu zalim kepada kambingnya itu iya kambingnya nggak boleh dibawa lagi kan Hah? apa boleh kita bawa lagi nggak boleh ya itu tujuannya sebetulnya <laughs> dapat kambing pengobatan yang sesuai syariat Islam harus bisa dijelaskan dengan dua bukti ilmiah. Pertama, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dengan percobaan yang ilmiah yang masuk akal. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, maka itu bisa jadi termasuk kategori jimat atau sihir. Ya. Itu kaidah. Kenapa? Karena Allah menetapkan di dunia ini uh, sebab dan akibat. Allah Dialah saja yang maha mampu menciptakan sebab kesembuhan. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu? Sesuatu itu adalah sebab kesembuhan. Maka kita tahu dari dua cara. Yang pertama berdasarkan dalil, Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Madu. Madu itu disebutkan dalam Al-Quran, fihi shifa. Padanya terdapat kesembuhan dalam hadis. Contohnya apa? Habatus sauda. Padanya eh, inna fil habati inna fil habati sauda syifa'a min kulli Sesungguhnya pada habatus sauda obat segala terdapat obat segala penyakit. Kemudian ada satu lagi yang kita sebutkan tadi. Korma ajwa. Makan tujuh butir pagi hari. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah ini, ada dalilnya. Yang kedua bisa dijelaskan secara ilmiah masuk akal. Misalkan obat ini mengandung zat ini bisa mengobati penyakit itu. Masuk akal kan? Ya, ada penelitian karena dia punya zat ini sehingga zat ini bermanfaat untuk menolak penyakit itu. Ya. Nah sekarang dari mana mereka bisa menjelaskan rukyah itu bisa memindahkan penyakit? Kalau menyembuhkan iya dengan pertolongan Allah, tapi memindahkan penyakit mana dalilnya? Iya. Baik. Jadi itu termasuk sihir atau jimat. Ya, kalau dia menggunakan benda tertentu maka itu jimat. Baik, wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya. Apa yang dilakukan Dajjal itu sihir. Dan semua terjadi dengan izin Allah. Iya. Hanya saja seperti kita katakan tadi, dia nggak bisa merubah hakikat. Dia nggak bisa merubah hakikat. Makanya dia nggak bisa menghidupkan orang yang mati melainkan itu adalah setan yang membantu dia menyamar menjadi orang yang sudah mati tersebut. Iya, itu setan. Setan yang membantu dia menyamar menjadi orang yang mati tersebut. Seperti dalam hadis sahih dalam kisah seorang pemuda yang dipaksa beriman atau uh, di, ya dipaksa beriman kepada Dajjal dan kafir kepada Allah dan dia tidak mau Lalu Dajjal menghidupkan kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya datang mengatakan kepadanya, percayalah kepadanya, berimanlah kepadanya. Maka pada hakikatnya itu bukan kedua orang tuanya yang sudah mati melainkan syaitan. Iya. Selamanya seperti itu. Orang yang melakukan sihir itu dia bekerja sama dengan syaitan. Dia menyembah syaitan. Dia mendekatkan diri kepada syaitan. Dia melakukan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran agar syaitan membantunya. Ya. Namun sekali lagi, tidaklah semua itu terjadi kecuali dengan izin Allah. Tabaraka wa taala. Wallahu alam. Hmm. Silakan, Pak. Bapak yang duluan, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat di TV, Pak sangat memberikan pengaruh kepada kesehatan. Ya. Dan itu salah satu hikmah. Hikmah Allah menetapkan gerakan-gerakan solat seperti itu. Ternyata bisa dibuktikan secara ilmiah itu adalah sebuah gerakan-gerakan yang baik. Iya. Tetapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama kita solat. Tujuan utama kita sholat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat itu alhamdulillah, kalau tidak bukan masalah bagi kita. Ya, sama dengan puasa. Puasa itu kan menyehatkan. Tapi jangan jadikan itu tujuan utama. Boleh saja kita bertujuan itu, tapi tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah. Kemudian sertakan tujuan yang lain yang baik. ya Tapi kalau ada uh, tujuan pingin dipuji orang, maka batal ibadah kita. Maksudnya pahalanya kita tidak akan dapatkan. Itu makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Tidak boleh kita riak sedikit pun. Adapun tujuan untuk hal-hal yang baik yang di dunia seperti kesehatan itu dibolehkan dengan syarat itu bukan tujuan utama. Iya. Wallahu alam. Hmm. Kalau dia menentukan seperti itu, itu mengada-ada dalam agama. Itu mengada-ada dalam agama. Kalau penyakit gula, obatnya istighfar begitu. Kalau penyakit kanker, obatnya salawat. Iya. Ah. Iya. itu mengada-ada dalam agama tanpa dalil. Baik. Silakan. Ada ibu-ibu tadi, silakan. kandungannya hilang. Ya. Uh, bisa saja itu karena sihir. Kita nggak bisa memastikan juga bagi 100% gitu. Kita hanya bisa mengira-ngira. ya. Karena dia melakukan sihir itu sesuatu yang gaib kecuali ada indikasi yang sangat kuat yang bisa kita memastikan. Ya. Karena bisa saja ada sebab-sebab yang lain bukan karena sihir. Sebagaimana yang saya pernah dengarkan juga di dunia medis itu ada juga seperti itu terjadi. Seorang wanita dia kira dirinya hamil ternyata tidak hamil. Ya. Jadi bisa saja itu pengaruh sihir, bisa saja bukan sihir. Dan kedua-duanya dua macam gangguan atau penyakit, apakah karena sihir ataukah karena sebab-sebab yang lain, bisa saja dengan cara dirukyah untuk pengobatannya. Jadi tidak masalah kalau mau merukyah. Iya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana? Rukyah masal. Baik. Rukyah itu apa arti rukyah? Dikatakan oleh para ulama, rukyah itu adalah al kiraatu 'alal al marid. Membacakan apa namanya? Membacakan bacaan-bacaan rukyah atas orang sakit. Ya. Dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan rukyah itu di hadapan orang yang sakit tersebut. Kemudian disunahkan untuk meniup. Jadi betul-betul orang itu memang di hadapan beliau. Sehingga beliau bisa tiup orang tersebut. Itu cara merukyah. Kita baca kemudian kita tiup. Ya. Tidak apa-apa disertai sedikit ludah. Bukan meludah, meniup tapi ada sedikit ludah keluar. Itu cara merukyah. Ya. Sehingga kalau di hadapan kita banyak orang, nggak mungkin kita bisa lakukan itu, ya kan? Paling maksimal tiga orang aja, atau kalau gede mungkin dua orang aja, ya kan? Untuk kita bisa merukyah langsung di hadapannya. Kalau sudah banyak orang nggak mungkin. Dan juga ini adalah pintu untuk mengantarkan kepada bid'ah karena hal tersebut tidak ada contoh dari Rasulullah SAW lebih bagus dihindari. Jangan dibuka-buka pintu-pintu bid'ah atau yang bisa mengantarkan kepada bid'ah. Ini yang tidak dipahami oleh tukang rukyah. Mereka pikir hanya bid'ah saja yang terlarang. Membuka pintu kepada bid'ah itu juga terlarang. Iya. Jadi sepatutnya dihindari. Intinya semua yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sepatutnya dihindari. Dan rukyah termasuk ibadah. Yang namanya ibadah harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, termasuk yang perlu saya ingatkan membuka klinik rukyah. Ini juga termasuk mengada-ada tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan bahkan efek negatifnya bisa sangat besar yaitu menjerumuskan sebagian orang dalam perbuatan mengkultuskan tukang rukyah bahkan sampai menuhankannya tanpa sadar ya kalau seperti ini sebetulnya bukan hanya buka klinik saja tapi orang yang apa namanya terlalu banyak merukyah sampai dia lupa menuntut ilmu dan dia tidak memberikan pendidikan kepada orang yang dia rukyah atau kepada masyarakat secara umum. Di samping orang ini rawan ditipu oleh syaitan, ya, seperti yang saya contohkan tadi, dia pikir dia sudah punya keistimewaan khusus bisa mengalahkan setan, ya, seperti Naruto. Dan juga bisa membuat orang lain terjerumus dalam syirik ketika orang itu beranggapan demikian terhadap dirinya. Oh, orang ini hebat. Dia bisa mengusir jin. Kalau yang lain rukyah, enggak ini, enggak mempan. Kalau dia, wah, jin apapun bisa dia kalahkan. Ya. Ini tipuan setan, hati-hati. Kalau sudah seperti ini bahaya. Ya. Ini permainan setan. Kalau orang mengambil kesimpulan seperti itu, rusak akidahnya orang itu. Orang ini hebat, dia bisa mengalahkan jin. Yang lain rukyah mah nggak mempan. Kalau dia semua jin lari ketakutan. Nah ini kan bahaya. Sama orang tersebut telah meyakini dia sebagai dukun sebetulnya. Nggak ada bedanya. Iya. Ini bahayanya. Jadi ini bahaya orang itu terkenal sebagai perukyah bukan sebagai penuntut ilmu. Iya. Kita mesti dikenal sebagai penuntut ilmu atau sebagai orang yang berusaha mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jangan dikenal sebagai tukang rukyah, bahaya. Ya, bahaya kepada diri kita dan masyarakat kita. Ya. Jadi yang paling penting bagi kita mendidik tahu yang benar, ya, bukan merukyah mereka. Makanya di Yaman itu di pondok-pondok pesantren di Yaman itu jinnya sengaja dia nggak mau keluar, saya nggak mau keluar kecuali si fulan yang merukyah. Ya. Bahkan saya nggak mau keluar kecuali syekh sendiri langsung yang merukyah. Dia pingin syekhnya sibuk merukyah. Itu tujuannya, hati-hati. Kita dipermainkan oleh jin. Supaya kita malas menuntut ilmu atau kurang aktivitas kita menuntut ilmu, jadi sibuk merukyah. Akhirnya majelis-majelis ilmu kita abaikan. Padahal itu tujuan mengganggu di sini, mengganggu di sana, biar kita sibuk. Iya. Hati-hati, itu termasuk jebakan-jebakan syaitan. Iya. Tadi apa pertanyaan tadi? Iya. Membuka membuka klinik rukyah ini sepatutnya dihindari para ulama besar di masa ini uh, juga berfatwa hal itu termasuk mengada-ada dalam agama tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Itu namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah, termasuk bid'ah. Dan disebut bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu adalah di satu sisi ada dalil, di, di lain sisi tidak ada dalil. Ya. Misalkan yang dibaca ayat kursi. Ayat kursi jelas ada dalilnya. Tetapi menentukan khasiat khusus tanpa ada dalil, maka itu bid'ah. Atau menentukan jumlah khusus ya sepuluh kali setiap hari misalkan padahal nggak ada dalil yang menunjukkan hal itu maka itu adalah bid'ah ya dan bahkan bisa jadi merusak niat ada orang membaca ayat kursi setiap hari empat puluh kali selama empat puluh hari berturut-turut nggak boleh putus ternyata tujuannya untuk supaya mendapatkan ilmu kanuragan ya atau bisa kebal atau bisa terbang itu bid'ah sekaligus syirik dalam niat. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk ibadah kan? Bukan untuk Allah. Itu termasuk syirik dalam niat kalau sudah seperti itu. Syirik di dalam niat. Karena bukan untuk ibadah kepada Allah semata-mata. Baik. Makanya setan mau bantu. Itu semua kalau dia kemudian jadi benar-benar punya ilmu kanuragan, kepala senjata tajam bisa memukul dari jarak jauh, punya tenaga dalam, itu semuanya sihir, itu semua pertolongan setan. Tapi kenapa setan mau bantu padahal dia baca ayat kursi? Karena cara dia membaca ayat kursi salah. Disenangi oleh setan. Caranya bid'ah, yaitu dia menentukan jumlah tertentu dan juga niatnya rusak. Bukan untuk ibadah karena Allah semata-mata. Baik. Jadi pada asalnya itu adalah bid'ah, namun bisa saja syirik dalam niat. Ya, dalam niat. kalau uh, berjalannya waktu sekarang sudah jarang terjadi bahkan nggak nggak ada masih perlukah dia di rukiah atau di mana Ustaz atau emang itu akan hilang dengan sendirinya kalau masih ada perlu di rukiah kalau masih ada perlu di rukiah iya mau di rukyah pun nggak masalah. Ya. Kalau kita masih memperkirakan anak tersebut atau bahkan diri kita, merukyah diri kita sendiri, dan itu yang terbaik, merukyah diri kita sendiri. Boleh dirukyah, kalau diperkirakan masih ada gangguan setan. Iya. Rukyah nggak harus Justru gitu ya. meminta rukyah adalah hal yang tercelah. Ya. Maksudnya di sini minta rukyah yang sesuai syariat. Itu hukumnya Nabi Muhammad saw Beliau tidak merukyahnya namun beliau mengajarkan cara merukyah diri sendiri. Itu yang paling bagus. Yaitu letakkan yang sakit kemudian baca bismillah tiga kali. Bisa beribadah itu pada umumnya setannya lari sendiri. Ya. Wallahu alam. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, termasuk yang dibolehkan adalah membacakan di air. Membacakan rukyah di air. Apakah membacakan Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian airnya bisa untuk minum, bisa juga digunakan untuk mandi. Iya, itu boleh, itu dibolehkan. Dan siapa saja bisa melakukannya. Hati-hati jangan sampai kita punya keyakinan orang tertentu dia punya kemampuan khusus hanya air rukiahnya yang manjur, yang lain tidak. Ya. Jadi siapa saja yang bisa ya. Dan juga dipastikan orang yang merukiah sambil kita ya. Jadi yang paling penting apa yang dia baca? Bisa saja dia katakan ini saya sudah doakan. Padahal yang dia baca adalah lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan atau mengada-ada dalam agama. Iya. Melihat orang yang bisa berjalan di atas air Jangan kamu membenarkan dia. Sampai amannya. Apakah dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu kunci utama. Kunci utama. Kunci utama orang yang meruqyah itu akidahnya benar. Baik. Barangkali demikian, wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Langnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته